Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan kali ini atau pembahasan yang akan kita ambil pada kesempatan hari ini adalah pembahasan seputar beberapa perkara yang sebagai dikenal dengan mawanik, penghalang-penghalang. Dikenal dengan apa? Mawanik itu penghalang-penghalang. Imma penghalang untuk nambarakallahu fikum dikafirkan atau penghalang untuk dihukumi, difonis atau yang semisalnya sudah kita lewati pada pembahasan dulu di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Paham ya? Yaitu diantaranya antaranya al-jahl, an-nisyan, al-khata wal ikrah. Sudah kita lewati dulu kan? Ya, siapa yang masih hafal pantunnya Antum? Naam ahsanta barakallahu fikum. Al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang matanya sudah dihafal semuanya waktu itu. Wal khata wal ikrah wan nisyanu asqatahu ma'budun ar rahmanu Ya kan? wal khata wa ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun rahmanu artinya apa kekeliruan lupa dan paksaan itu apa Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa di situ cuman untuk masalah kewajiban tanggung jawab tetap paham belum nah apalagi antara hamba dan hamba nah jadi tetap harus di tunaikan. Adapun antara hamba dan Allah taala digugurkan dosanya. Kalau keliru, kalau lupa atau kalau terpaksa. Mohon salam ya. Nah, sebenarnya di sana baru disebutkan tiga aja ya, wal khata' wal ikrah wa nisyanu. Wa illa ada dua lagi kan? Al jahl. Sama apa? Yang keempat, at-ta'wil as-sa'ir. Yang kelima ya. Jadi lima totalnya ya. Jadi al jahl al-khata, an-nisyan, al-ikrah, at-ta'wil as-sa'ir. Ta'wil as-sa'ir itu adalah apa? Orang ahlu istihad yang mentakwil tapi keliru tawilannya. Paham ya? Itu enggak bisa dikafirkan. Kalau dalam perkara-perkara yang masih samar. Tapi kalau perkara yang sudah maklumun bidarurah namanya, sudah dikenal dengan secara darurat seperti sholat lima waktu wajib, kok dia beristihad? Menurut anak enggak wajib sholat lima waktu itu? Nah, jelas ibtihadnya batal di situ. Paham ya? Dia enggak ada hujah lagi di situ. Paham ya? Nah, maksudnya takwil sa'ir ini adalah apa? Adalah memang dia beristihad keliru dalam mentakwilkan tapi perkara yang masih samar gitu loh ya. Masih samar, belum jelas. Tapi kalau perkara yang sudah dikenal maklumun bid darurah, maklumun bid darurah, mau enggak mau tidak bisa dia beristihad. Enggak perlu istihad lagi situ karena ada dalil ada gitu loh mengenai salat lima waktu wajib. Kalau dia beristihad, enggak terima istihadnya. Paham ya? Nah, jadi istihad itu nanti akan terbatalkan di hadapan dalil yang sahih. Di dalam tidak di hadapan dalil yang sahih yang terang-terangan yang gamblang, nas yang sahih. Paham ya? Orang beristihad itu kenapa sebenarnya? Beristihad itu karena apa? Dalilnya samar gitu loh. Dalilnya samar, enggak nampak sehingga dia mencari-cari penguat dan juga pendukung, eh, mengambil istinbat dari beberapa dalil, keluarlah istihad. Faham maksudnya? Tapi kalau dalilnya jelas, gamblang, maklumun bidarurah, enggak ada istihad lagi. Mau salah? Nah, perlu enggak istihad misalkan eh, salat lima waktu wajib. Anak beristihad salat lima waktu itu enggak wajib. Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa, terkalahkan dengan dalil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allif wa ashabullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Awa. Nah, kita lihat sini beliau mengatakan pantun nomor 55 itu wal ismu wadzamanu dhamanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Masyaallah mirip dengan yang sudah kita lewati dulu ya. Kalau di dalam al qawaidul Fiqhiyah kan wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Kalau ini mirip. Wal nam wal ismu wadzamanu dhamanu yasqutani. Dosa dan tanggung jawab yasqutani akan gugur bil jahli wal ikrahi wan nisyani disebabkan karena kebodohan atau karena paksaan atau karena lupa paham ya na'am barakallahu fikum ini maksudnya bagaimana antara siapa ini hamba dengan Allah taala atau hamba dengan hamba hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adapun kalau hamba dengan hamba dia gugur di hadapan Allah taala dosanya tanggung jawabnya tanggung jawab paham ya contohnya antum atau kita enggak sengaja Nah barakallahu fikum lagi naik motor gini, motornya ada koplingnya, belum terbiasa dia. Begitu digas langsung jerantal motornya. Langsung ngegas, loncat nabrak kaca tetangga. Sengaja enggak dia? Sengaja enggak nabraknya itu? Enggak sengaja. Dia enggak berdosa memecahkan kaca tetangga tadi itu. Karena apa? Urusan dia dengan Allah Taala dosanya gugur. Karena apa? Tidak sengaja. Karena keliru. Tapi urusan dia dengan yang punya kaca tadi, katanya pecah tanggung jawab apa, Bang? Tanggung jawab. Paham belum? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini maksudnya domain tanggung jawab dosa diampuni juga. Ini kalau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahum. Contohnya dia enggak tahu kalau ternyata salat lenan enggak tahu kalau ternyata apa puasa itu enggak boleh makan di siang hari. Makan dia. Makan. Tapi kan dia enggak tahu hukumnya kalau itu haram itu loh. Nah, saat itu dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa kan? Tidak berdosa dan juga tidak minta tanggung jawab. Karena dia posisinya apa? Enggak tahu, bodoh. Paham ya? Atau lupa. Puasa Ramadan siang hari jam 8 udah makan, makan dua piring. Dua piring, satu gelas susu. Wah, lupa tuh, Bang. Gimana, Bang? Lanjutkan puasanya kalau ingat? Lanjutkan puasanya bukan lanjutkan makannya. Lanjutkan puasanya, berhenti makannya, langsung dia lanjutkan. Dia enggak berdosa karena dia apa? Lupa. Nah, marakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih rahimatullah alaih perhatikan situ ya wal ism al ism yakni ismul ma'siyah wa hiyal uqubah Dosa maksiat yaitu maksudnya adalah uqubah itu hukuman. Nah barakallahu fikum hukuman. Dosa maksiat nah uqubah maksudnya adalah hukuman. Wa dhaman yakni raddu syai' at-talif. Dhaman itu adalah mengembalikan sesuatu yang dia rusak. Mengembalikan sesuatu yang rusak itu namanya dhaman, tanggung jawab intinya. Paham ya? Nah, kalau dosa itu kan dosa apa? Dosa perbuatan maksiat yaitu hukuman. Paham ya? doman raddu syai' at-talif, yaitu mengembalikan sesuatu yang rusak. Paham belum? Namanya doman tanggung jawab istilahnya. Na'am barakallahu fikum. Yasqutan ay anil fa'il. Pelakunya dua-duanya tadi itu yasqutan. Naam. Untuk dari pelakunya yasqutan digugurkan apa digugurkan? Dosa dan tanggung jawabnya. Bil jahli wal ikrahi wan nisyani dengan sebab apa? Bodoh, terpaksa, dipaksa, Wanisian atau karena lupa. Tiga ini niatnya, tiga ini berarti belum semuanya ya. Ada yang belum sebutkan kan? Al kata, ya enggak? Nah, tiga ini baru jahil, ikrah, nisyan. kota mana? Wal kota wal ikrahu, wal nisyanu, asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Nah, kita lewati dulu dalam al Jadi saling ya Ini bagus sekali juga pantunnya ini wal ismu wad dhamanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Masyaallah bagus nih pantunnya nih ya. Kalau bisa dihafal dihafal untuk istidlal. Istidlal itu kadangkala menggunakan seperti ini walaupun ini bukan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an itu kan yang dibahas masalah apa? Kesengajaan. Eh, adapun yang tidak sengaja itu kan diampuni. Di dalam As-Sunnah juga Rasulullah mengatakan apa? Innallaha tajawaza 'an ummati al-khata' wa nisyan wa 'alaih. Ya kan Allah telah mengampuni dari umatku kekeliruan, lupa dan sesuatu yang dipaksa. Nah, menunjukkan bahwasanya pantun ini kadang kita jadikan hujah itu bukan berarti semata-mata pantunnya tapi didukung dengan dalil. Caranya gitu. Kalau misalkan anda menjelaskan Mana buktinya? Mana? Nah, eh, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin di dalam kitab apa? Mandumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, beliau mengatakan wal ismu wad dhamanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Dikuatkan lagi oleh Al-Imam Sa'di dalam Qawaidul Fiqhiyah, wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budunar rahmanu. Itu namanya istidlal. Nah, barakallahu fikum untuk penguat suatu pembahasan. Kita lihat, hadis salah asya tusqat 'an 'anil mukallaf al-ithm Tiga perkara ini sudah digugurkan 'anil mukallaf dari orang yang terbeban syariat, al-ithm wad dosa dan juga tanggung jawab idza kana hinal idza kana hinal fi'l muttasifan biha. Kalau tatkala dia berbuat, orang tersebut tersifati dengannya. Pertama, al-jahl. Tersifati dengan apa? Pertama, al-jahl itu bodohan. Orangnya berbuat karena kebodohan. Nah, barakallahu fikum Awal kita lihat bahwa ada adamul ilm, bodoh itu tidak punya ilmu. Nah, bodoh ini ada dua jenis, dua macam. Jahil murakkab sama jahil apa? Basit. Sudah kita lewati yang itu bersama itu maratibul idrak namanya. Maratibu al-idrak. Maratibul idrak itu ada apa? Ada berapa? Al-jahl. Pertama al-ilmu dulu, al-ilmu. Kemudian al-jahl. Jahl terbagi menjadi dua. Jahil murakkab, jahil basit. Kemudian apa? ad Kemudian al-wahm Kemudian apa? Asyak. Itu namanya maratibul idrok. Tingkatan-tingkatan idrok pengetahuan. Ada yang ilmu, ada yang bodoh, ada yang don sangkaan dugaan tapi kemungkinan besarnya benar, ada yang waham dugaan atau sangkaan kemungkinan besarnya keliru, ada yang syak ragu, bimbang. Mafhum salah, itu namanya apa tadi? Maratibul idrak. Maratibul idrok. tingkatan-tingkatan pengetahuan. Kalau antum merujuk bisa dilihat apa? dalam kitab siapa? Kitab Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika mensyarah kitab Al-Usul Salasa di awal-awal itu. Kalau misalkan temunya kitabnya dibuka bisa. Yang jelas antum harus paham maratib idrak itu ya. Nah, ada yang berilmu, ada yang bodoh. Nah, ini pertama al-jahl. Jahl yang bagaimana yang dikasih udur kita lihat nanti. Al-jahl wa huwa adamul ilm. Jahl itu tidak punya ilmu. Wa yang qasm qismain. Jahl ini terbagi menjadi dua. Pembagian sini bukan murakab bukan basit tapi pembagian di sini adalah kebodohan. Bodoh terhadap suatu keadaan dan bodoh terhadap apa barakallahu fikum hukum. Pertama kata beliau jahil bil hal. Jahlun bil hal, dia bodoh terhadap suatu keadaan. Enggak tahu kalau keadaan tersebut batalkan puasa gitu loh. Dia enggak tahu. Paham ya? Wa jahl bil hukum dan bodoh terhadap hukum yang kedua. Bodoh terhadap apa? Hukum. Dia enggak tahu kalau hukum itu haram gitu loh. Faham maksudnya? Bodoh terhadap keadaan bodoh terhadap hukum. Pertama, bodoh terhadap keadaan dia nggak tahu kalau keadaan makan di siang hari bulan Ramadan itu batal puasa nggak tahu. Bodoh. Amin ya? Yang kedua, dia bodoh terhadap hukum. Dia nggak tahu kalau hukumnya itu haram gitu loh. Kalau makan di siang hari bulan Ramadan. Kita lihat, waqilahuma Humadah fi kaunin nadim, dua-duanya masuk di dalam ucapan an-nadim yaitu ucapan pembikin pantun Syekh Muhammad bin Shalih al bil Jahil. Fal faljalu bil hukmi maka bodoh terhadap suatu hukum alla ya'lam hukma syara' fi hadha syai' penting bodoh terhadap suatu hukum itu maksudnya bagaimana alla ya'lam yaitu keadaan dia tidak mengetahui hukm syar'i hukum syariat fi hadha syai' pada sesuatu tersebut paham ya jadi hukum terhadap sesuatu nah barakallahu fikum dia tidak mengetahui secara apa syariat paham maksudnya nih Nah, jadi enggak tahu hukumnya apa ya, Enggak tahu dia. Itu namanya bodoh terhadap suatu hukum. Wal jahl bil hal, wal jahl bil hal. Sedangkan bodoh dengan suatu keadaan Allah ya'lam anna hadza syai'a huwal muharram, yaitu dia tidak tahu kalau sesuatu ini ternyata apa? diharamkan. Faham belum? Bedanya paham atau tidak? Kalau bodoh terhadap suatu hukum, dia enggak tahu. Nah, secara hukum syariat kalau ini adalah apa? Diharamkan atau tidak nggak tahu dia. Ada ibadah terhadap suatu keadaan, dia nggak tahu kalau sesuatu ini diharamkan atau enggak. Sesuatu yang dia lakukan itu ya, kalau pertama hukumnya, kalau ini keadaannya. Au an la ya'lam anna zaman huwa zaman tahrim. Atau dia nggak tahu kalau waktu ini adalah waktu apa? Waktu pengharaman, waktu diharamkan. Seperti apa? Seperti antum nah posisinya apa? Makan di siang hari bulan Ramadan, haram atau tidak? Haram atau tidak? Waktunya kan belum saatnya untuk untuk makan. Nunggu buka duluan itu. Au anna hadzal makan makan tahrim atau tempat ini adalah tempat yang diharamkan seperti anu salat di kuburan. Haram atau tidak? Haram. La tusallu ilal kubur, menghadap kuburan juga enggak diperbolehkan. Nah, misal dalil contohnya biar tambah jelas. Contohnya, idah tajama saimu wa huwa la ya'lam anna al-hijamah haram. Apabila orang yang berpuasa melakukan hijamah bekam, dalam keadaan dia tidak tahu kalau bekam itu haram. Fasaumu sahih, puasanya tetap sah, sahih. Wa hadza jahlun bil hukum ini adalah bodoh terhadap suatu hukum. Dia enggak tahu hukumnya kalau apa? Kalau bekam di siang hari bulan Ramadan adalah haram. Ini pendapat beliau ini ya. Pendapatnya macam apa kemarin yang kita bahas dalam kitab At-Taisiratul Fiqhiyah, hukumnya enam derinci. Kalau sampai ketika dia bekam itu menghantarkan tubuhnya Paham ya? posisi dia enggak kuat atau semisalnya, kalau disengaja malah jadi jadi perkara yang haram. Kalau posisi eh, bukan ya makruh, makruh. Kalau posisinya dia itu kuat, sehat, badannya kuat, sehat, fisiknya masya Allah, bekam juga nggak terasa juga, silakan. Paham ya? Walaupun siang hari bulan Ramadan. Eh, adapun hadis yang Allah fikum, pembekam dan yang yang dibekam nah barakallahu fikum apabila dilakukan di siang huli bulan Ramadan maka nah barakallahu fikum yang puasa tersebut telah batal itu hadisnya fihi kalam paham ya ada perlu cek lagi kesahihannya yang jelas apa barakallahu fikum nah diperbolehkan selama dia kuat dan tahan adapun kalau menghantarkan kepada buka dan semisalnya tingkatannya bisa makruh paham ya nah bisa makruh nah di sini beliau mengatakan haram ini pendapat yang dikuatkan beliau ya. Jadi kalau dia enggak tahu hukumnya ya enggak masalah puasa sah. Wa idza tajama ba'da tulu'il fajr apabila dia berbekam setelah terbitnya fajar, ya anna al-fajr lam yatlu'. Dia menyangka fajar itu belum apa? Belum terbit. Fasamu sahih, puasanya sah. Wa hadza jahlun bil hal namanya bodoh terhadap suatu keadaan. Ya enggak? Dia enggak tahu keadaannya. Ternyata sudah terbit apa? Sudah terbit fajar, enggak tahu dia. Enggak tahu kalau sudah terbit fajar. Nah, nah Ketika tahu, maka puasanya tetap sah. Kan di awal mulai enggak tahu. Enggak tahu keadaannya kalau sudah terbit fajar. Li'annahu lam ya'lam anna hadha huwa zaman alladhi hurrimat fihi al hijama Karena dia enggak tahu kalau ini adalah waktu yang sudah diharamkan untuk berbekam. Mafhum ini Jadi keadaan itu bisa waktu, bisa tempat. Paham ya? Keadaan bisa waktu, bisa bisa tempat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa idza shalla tsumma tabayyana annahu shalla fi maqbarah fatasih shalatuh." Apabila dia salat, kemudian nampak ternyata dia salat di kuburan. Awal mulanya enggak tahu gelap-gelap itu salat di situ ternyata apa? Salat di kuburan. Sah salatnya. Wa hadza jahlun bil hal. Ini juga bodoh terhadap keadaan dia enggak enggak tahu, enggak paham gitu loh. Ternyata apa? Salat di kuburan enggak boleh. Bi'tibaril makan ditinjau tempatnya. Jadi keadaan kan ini keadaan, bisa tempat, bisa apa? Waktu. Faham maksudnya? Bodoh terhadap waktu, bodoh terhadap tempat, nggak tahu kalau itu haram, itu masuk dalam kategori apa? Bodoh terhadap suatu keadaan. Tidak akala ta'aman wa huwa sha'im yadun annahu mimma ahalahu Allah Apabila orang makan dalam keadaan dia puasa, dia menyangka bahwasanya apa? Perbuatan tersebut termasuk apa? Perkara yang Allah telah halalkan, Allah telah perbolehkan. Nah, barakallahu fiikum fa innahu saumuhu yasih, maka puasanya sah. Wa hadza jahlun bil hal. Ini juga bodoh terhadap keadaan. Paham belum? Keadaan dia kan seharusnya enggak boleh makan. Tapi dia enggak tahu. Enggak eh, tahu kalau apa? Kalau bisa batalkan puasanya. Kita lihat annahu ya'lam anna akla ta'am haram, lakin lam ya'lam anna hadha ta'am al-mu'ayyan al haram. Masyaallah. Posisi dia tahu kalau makan makanan itu haram, tapi dia nggak tahu bahwasanya makanan yang tertentu yang dia makan adalah makanan yang haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena dia bodoh terhadap apa tadi? Dalam bodoh terhadap, terhadap keadaan. Allah musta'an. Berikutnya, rajulun jama'a fi lailatin fi lailatin Muzdalifah wa haj. Ada salah seorang dia berhubungan badan dengan istrinya pada malam Muzdalifah dalam keadaan dia haji. Boleh atau belum? Belum boleh karena ritual haji belum, sempurna. Kan Musdalifah masih ibadah kan belum besoknya baru berangkat ke mana? Balik ke Mina lagi kan itu. Nah, barakallahu fikum sambil mengambil apa? batu-batu kecil untuk melempar jumuran itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan lihat sini. Nam jahilan dalam karena bodoh, dia enggak tahu. Yaqul dia mengatakan inni sami'tul hadis al-hajj Arafah. Karena aku mendengar hadis bahwasanya haji itu adalah Arafah. Jadi haji itu cukup kalau udah wukuf di padang Arafah cukup katanya. Kita katakan memang rukunnya empat kan itu haji. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Haji itu intinya wukuf di antaranya. Ya. Nah, dia dengan hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Wa ana qad waqaftu fi Arafah. Aku sudah wukuf di padang Arafah. Wa dhanantu annahu intaha kullu Dia menyangka sudah selesai urusan. Selesai hajinya sudah selesai. Sangkaan dia seperti itu. Fahuna qala badul ulama, maka di sini sebagian ulama mengatakan annahu yufsid nusukah, bahwasanya dia telah merusak amalan ibadah hajinya. Wa yajibu alaihi al-mudifi, wajib bagi dia untuk berlarut melanjutkan wa yajibu alaihi al dan wajib dia mengganti. Wa tajibu alaihi badanah dan juga wajib dia untuk apa? Untuk melakukan sesembelian. Badanah itu sembelian, dia itu denda, Wastadallu bi anna sahabah qadaw bidzalik wa lam yastafsilu. Mereka berdalilkan dengan perbuatan para sahabat bahwasanya mereka mengqada perbuatan tersebut dan mereka tidak meminta rincian, langsung mereka mengqada. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum jika kita lewat nih ya, al amalan haji atau umrah, kalaupun dia itu melakukan kerusakan di dalamnya, itu berlalu. Nah, terputus berlalu. Kalaupun nanti mengganti mengganti tapi kan berlalu. Lanjutkan enggak ngulang dari awal lagi itu ya. kalau nah, barakallahu fikum saat tersebut karena enggak mungkin mengulangi mundur kembali dari 9 Araf 9 Dzulhijjah mundur ke 8 Dzulhijjah mungkin apa? Enggak mungkin itu loh. Lakin yuqal tapi dikatakan inna sahabah radhiyallahu anhum qadaw bidzalik yuriduna an yubayyinu hukma man fa'ala hadha. Akan tapi dikatakan juga segenap para sahabat saat itu mengkodok perbuatan tersebut karena mereka menginginkan untuk menjelaskan hukum perbuatan tadi. Hukum orang yang melakukan perbuatan tadi. Nah, kita lihat. Tsumma syurutul ijab ma'rufatun minal quran sunnah. Kemudian syarat-syarat untuk diwajibkan itu sangat ma'ruf, sangat dikenal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falaisa fi hadzal dalil, tidak ada dalil sedikit pun dalam masalah ini. Falhasil kesimpulannya anal jahla binau'ain. Kesimpulannya bahwasanya bodoh terhadap dua keadaan atau dua jenis dua macam, bodoh terhadap dua jenis atau dua macam, itu bodoh terhadap keadaan dan bodoh terhadap apa? Enam hukum al-jahl bil hukum wal jahl bil hal yusnam. E, barakallahu fikum yusqatul ism yaitu dosanya digugurkan. wa dalil qaul ta'ala dalilnya ada firman Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami jika kami lupa atau kami keliru. Faqala Ta'ala qad fa'alt. Allah Ta'ala mengatakan sungguh aku telah melakukannya. Diampuni, keliru diampuni. Paham ya? Lupa diampuni tapi Allah fikum antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. ada ampun antara hamba dengan hamba, dosanya digugurkan, dia tetap bertanggung jawab. Mecahkan kaca tetangga, ngerusakkan mobil orang, ngerusakkan motor orang, tanggung jawab dia. Karena dia yang merusakkan. Tapi dosanya bagaimana? Kalau dia nggak sengaja nggak berdosa. Faham? Kalau dia karena lupa, keliru, dipaksa, dia nggak berdosa. Paham ya? Nah pokoknya kamu harus nyembelih sapi tetanggamu. Kalau enggak tak bunuh ini. Pistol sudah diletakkan di kepala, pelurunya sudah ada, tinggal nembak saja. Pokoknya harus sembelih itu sapi tetangga. Padahal sapinya sapi yang ngeri, besar, limosin. Paham ya? Sapi yang harganya lumayan jutaan, 40 juta itu yang laku satu sapi, Bang. Satu lembu limosin. Paham ya? Nah, kalah metal itu kalah metal itu ya. Nah, sembelih sama dia, tapi dipaksa dia nyembelihnya. Berdosa enggak dia Husain? Enggak berdosa tapi tanggung Jawab. Setelah paksaan hilang tanggung jawab bagaimana caranya dia gantikan sapi limusin yang dia sembelih tadi itu. Allah musta'an. Ini contoh saja. Contoh. Antara dia dengan Allah Ta'ala diampuni. Tapi antara dia dan hamba tetap bertanggung jawab. Mahfum insyaAllah. Eh, wa Kita lihat lagi. Wa qawlu ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala. Wa laysa kum junahun fima akhta'tum bih. Walakim ma ta'ammadat qulubukum. Kesengajaan. Walakim ma ta'ammadat qulubukum. Kesengajaan. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkara yang kalian itu keliru. Akan tetapi, kalian akan mendapatkan hukuman dan dosa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Faham itu ya? Yang disengaja oleh hati-hati kalian, kesengajaan itulah yang akan menghantarkan kepada dosa dan hukuman. walikolhi ta'ala fi khusus sayd dan juga di dalam firman Allah taala mengenai khusus pengkhususan apa? berburu, wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Dan barang siapa di antara kalian membunuh dengan sengaja. Berarti lafaz sengaja ini penting ya. Enam. Wal jahil lam yata'ammad sedangkan orang yang bodoh enggak tahu itu enggak sengaja. Li'annahu law alima lam yaf'alhu. Dikarenakan kalau dia tahu itu dia akan kerjakan. Contohnya dia naik motor, lagi naik motor. Kalau tahu depannya ada kaca tetangga mungkin tabrak langsung itu. Eh, enggak mungkin kan dia enggak tahu awal mulanya mau lewat di aja ternyata apa? Ternyata apa? Remnya blong, nabrak kaca tetangga. Katanya apa? Pecah. Kalau dia tahu itu ada kaca dan remnya nggak belong, mungkin nggak dia nabrak sengaja nabrak itu? Nggak mungkin. Paham maksudnya? Sehingga ketika dia nabrak tadi bukan kesengajaan. Dosanya dia nah antara dia dan Allah taala digugurkan, cuman dia terhadap hamba bertanggung jawab menggantikan kaca tadi, Pak. Paham ya? Seperti itu. Mafhum insyaallah? Ya, na'am. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Yang kedua, al-ikrah, paksaan. Wa wa al-ilja' ila syai' bihaitsu yaf'aluhu al-insan ghairu muhtar lahu. Penting, ikrah itu adalah apa? Al-ilja' ila syai', yaitu na'am barakallahu fikum bersandar kepada sesuatu bihaitsu dengan catatan yaf'aluhu al-insan, seseorang tersebut melakukannya ghairu muhtar, bukan pilihan dia. Paham ya? Bersandar pada suatu perbuatan, dia melakukannya bukan pilihan dia tapi lihat orang lain. Paham ya? Kamu harus melakukan. Kalau tidak, tak tembak kepalamu. Dipaksa atau tidak itu? Dipaksa. Paham ya? Bedakan paksaan dengan apa? Dengan himbauan. Harus bisa bedakan karena orang-orang ahli bid'ah dalan hizbiyun itu menyamaratakan. Rakyat Indonesia itu dipaksa harus nyoblos katanya. Siapa yang maksa? Rakyat Indonesia dipaksa harus ikut pemilu. Siapa yang maksa? Himbauan atau paksaan, Bang? Himbauan yang benar. Buktinya nggak ada kan? Karena untuk masalah pencoblosan pemilu, antum datang ke TPS tempat pembuangan sampah. Paham ya? <laughs> Barakallahu fikum itu hak asasi manusia. Antum datang silakan, enggak enggak masalah. Enggak ada. Pokoknya harus nyoblos. Kalau tidak tak tembak, enggak ada. Enggak ada seperti itu ya. Sehingga dibedakan antara paksaan dengan apa? Dengan himbauan. Kalau himbauan itu masuk ikhtiari nanti pilihan, milih yang mana antum? Kalau antum milih selamat ya jangan nyoblos. Kalau dikasih uang bagaimana dikasih uang? Jangan diterima karena uang uang yang dibagikan ketika sebelum coblosan, sebelum pilkadal, paham ya? Nah, yang sebelum pilkadal itu, paham ya? Itu uang yang dibagikan itu uang apa? Ada udang di balik batu. Karena uangnya dibagikan sebelum coblosan tadi itu. Kenapa jauh-jauh sebelum coblosan enggak bagi-bagi uang? Ya enggak? harus hati-hati. Karena mungkin di pondok enggak ada, di kampung-kampung datangi tok tok tok. Assalamualaikum. Maaf Mas, kami tidak nyari dukungan dan tidak mengharuskan emas itu nyoblos kami, tapi ini ada uang sedikit. Gayanya gitu. Ikhlas karena Allah uangnya katanya. Ngasihnya tapi sebelum coblosan. kami ya? Kita katakan hati-hati, lebih baik dan terima. Kenapa? Karena ada udang di balik batu. Di balik uang itu ada apa? Ada keinginan untuk didukung, untuk coblos walaupun dia mengatakan nggak mengharuskan. Paham ya? Eh, jangan sampai tertipu ya. nampaklah kalau fikum seperti itu. nah Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa jami'an. Jadi Ikrah ini paksaan atau harus bisa membedakan. Paksaan dengan pilihan nah barakallahu fikum itu lain. Kalau paksaan itu dia nggak punya pilihan sama sekali. Paham ya? Nah, antum nyari kerjaan jangan ini darurat Ustaz, darurat Ustaz. Ada pilihan yang lain nggak? Ada. Berarti bukan darurat. Anak terpaksa harus kerja di bank. Kalau nggak ada kalau nggak kerja di bank nggak ada kerjaan yang lain. Kita katakan terpaksa itu ada pilihan yang lain nggak? Ada sebenarnya jualan cilok. Ya udah jualan cilok lebih baik daripada kerja di bank. Namanya ikhtiari Orang kerja itu ikhtiari bukan bukan bukan itirari. Maksudnya bagaimana? Dia harus memilih. Memilih yang selamat bukan dipaksa. Harus bedakan ya. Kita lihat. Bima'na annahu yalhaquhu darar laula fa'ala hadzal syai'. Makna terpaksa itu bagaimana? Dia berbuat bukan keinginan dia dengan makna di samping itu apa? Mengiringi dia suatu Bahaya kalau seandainya dia tidak, mengerjakan. Itu namanya apa? Paksaan. Kalau dia nggak mengerjakan, ada bahaya. Ditembak kepalanya, dibunuh, paham ya? Dihancurkan rumahnya misalkan. Paham ya? Itu namanya paksaan. Mau salah ini? Ewa. Wa ala hadza fala budda min ilja, maka berdasarkan penjelasan ini maka harus dia untuk apa? Ilja. Ilja itu main nurut situ. Paham ya? Nurut perbuatan apa yang dipaksakan tadi wa min nam barakallahu fikum wa min dararin idza lam yaf'al hatta yakuna mukrohan dan juga apa nah barakallahu fikum dia juga apa barakallahu fikum disebabkan karena apa bahaya tadi itu apabila apa dia tidak mengerjakan hatanya yakuna mukrohan sampai dia benar-benar apa benar-benar dia dipaksa maksudnya bagaimana maksudnya harus dia itu nah barakallahu fikum nah mencari terlebih dahulu dalam artian menghindar terlebih dahulu kalau seandainya benar-benar tidak ada lagi ketika menghindar justru ada bahaya di situ nah barakallahu fikum Nah, maka barulah dia dipaksa, terpaksa. Fa illam yatadarrar fa laysa hunaka ikrah. Tapi kalau enggak ada paksa, enggak ada bahaya di situ, maka di sana tidak ada apa? Tidak ada paksa, tidak ada apa? Tidak ada yang dikenal paksaan. Kalau tidak membahayakan bagi dia ketika dia tidak mengerjakan. Faham? Imam makan bakso, imam makan daging babi. Dipaksa atau tidak? Ya terserah milih mana. Nah, berarti enggak paksaan. Antum malah milih daging babi. Haram. Paham belum? Nah, ini enggak ada kan di balik itu enggak ada hukuman. Kecuali dia ngomong, "Ini kamu harus milih daging babi." Posisi dia ada daging bakso di situ. Paham ya? Ada bakso, ada nah barakallahu fikum daging babi. Dipaksa kalau enggak makan daging babi, tak bunuh kamu. Nah, berarti ada apa? Bahaya di balik apa? Di balik perintah tersebut sehingga dia saat itu dia nurut enggak masalah karena dia terpaksa. Mohon masalahnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Fa'il enam. Misal dzalik contohnya kita ambil. Contohnya adalah law anna insanan ughmiya alaihi wa wasa'im. Contohnya ada orang na barakallahu fikum ughmiya alaihi, orang pingsan. Naam dalam keadaan dia apa? Puasa, pingsan dalam keadaan puasa. Fasabbu fi halqihi ma'an liyashu. Artinya apa? Langsung dituang air ke kerongkongannya atau tenggorokannya di tuang air ini biar dia sadar pingsan dalam keadaan puasa dituang air eh tenggorokannya atau kerongkongannya ini biar dia apa sadar Fainahu la yuftir seperti ini enggak membatalkan Bidalik dengan perbuatan tadi li'annahu khairu mukhtar karena bukan keinginan dia bukan keinginan dia keinginan siapa ini orang-orang yang ingin menyelamatkan tadi itu dia kan pengennya enggak minum faham maksudnya ya dipahami ya wa minal ulama man sebagian ulama ada yang mengatakan In kana ya'dhan bidzalika 'adah fa innahu yuftir wa illa fala. Sebagian ulama mengatakan kalau dia mengizinkan dengan perbuatan tersebut secara tradisi atau kebiasaannya maka itu batal. Tapi kalau dia nggak mengizinkan berarti bukan keinginan dia maka tidak batal. Paham? Nah, kalau dia misalkan bilang ini, nanti kalau anak sudah kunang-kunang mau pingsan itu atau pingsan tolong dituangkan air ke tenggorokan ya. Nah, dia pernah ngomong kayak gitu gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ketika dia na barakallahu fikum, nam pingsan ternyata apa? Dituangkan air ke tenggorokannya tersebut. Nah, kalau sudah kebiasaannya ngomong kayak gitu, maka batal. Karena ada keinginan. Paham ya? Ada keinginan. Tapi kalau dia nggak ingin salah sekali, cuman keinginan orang-orang ingin menyelamatkan walaupun dituang air ke tenggorokannya nggak batal. Mafhum salah ini, Ihsan? Mafhum? Ayo enam. kita lihat. Kata beliau yang kedua, akraha ar-rajulu zaujatah jima wa hiya sha'imah. Suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan dalam keadaan suaminya dalam keadaan istrinya puasa. Fa innaha la tuftir bidzalik, maka tidak batal puasanya. Wa la yufsid shaumah, tidak merusak puasanya. Li'annaha mukrahah, karena perempuan tersebut dipaksa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Intinya paksaan itu Hukum asalnya mendapatkan apa? Mendapatkan udur. Berikutnya, ukrih ala an ya'kul wa wasa'im. Dipaksa untuk makan dalam keadaan dia puasa. Nah, kalau fikum. Awa Faham ya? Nah, kalau fikum dipaksa untuk makan dalam keadaan dia puasa. Wa lahu dikatakan kepada orang tersebut, imma antakul wa imma al habes. Imma kami makan, imma penjara. Paksaan ini. Kalau enggak mau makan di penjara ini. Au habat nawaladak atau anakmu yang tak penjara. Ima kamu makan, ima tak penjara. Atau aku penjara anakmu. Au akhadna malak atau aku ambil hartamu kalau enggak mau buka. Au darabna darban mubarrih atau aku akan memukulmu dengan pukulan yang keras. Fa'akala akhirnya makan dia. Fa inna saumahu sahih maka puasanya sah li anahu akala mukrohan karena dia makan dalam keadaan dipaksa. Mahum Abdul Aziz. Ya, karena dipaksa, bukan kesengajaan dia, bukan pilihan dia. Mahfum Hamzah? Ayo eh, na'am. Dan lihat berikutnya, amalau qalat lahu ummu. Adapun kalau ibunya berkata kepada dia, "Ya bunanya. syaqqa 'alaik as-shaum fa'aftir." Wahai anakku, eh, kemudian apa? Kemudian berat bagi dia untuk puasa, akhirnya dia Nah barakallahu fikum. Nah ibunya ngomong, "Wahai anakku, kalau kamu berat untuk berpuasa, fa'aftir, maka bukalah." Fa'aftara akhirnya buka. Yang nyuruh siapa? Ibunya. Nah, berbakti kepada orang tua wajib enggak? Wajib enggak? Wajib enggak? Wajib. Nah, ini ibunya nyuruh, "Kalau kamu enggak mampu puasa, enggak kuat puasa, bukalah." Fa'aftara buka. Wa qala, "Inna ummi akrahatni 'alal fitr." Eh, ibu, dia mengatakan ibuku memaksa diriku untuk buka. Fa inna hadza laysa biikrah. Ini bukan paksaan. Ibunya enggak maksa kok. Kalau kamu enggak kuat buka langsung dia buka langsung. Paham ya? Dipaksa atau enggak? Enggak, cuma ngasih arahan, bukan maksa. Wa kadzalika law alaha alaihi abu an yutalib zaujata talaqaha fa hadza laysa biikrah. Demikian pula kalau seandainya bapaknya eh, merengek-rengek kepada anaknya kamu harus menceraikan istrimu. Akhirnya dia menceraikan istrinya beneran. nggak ada nggak ada apa? nggak ada ancaman di balik itu. lah penjara wala wala pukulan wala syai, nggak ada ancaman. Cuman bapaknya ngomong, "Kamu harus menceraikan istrimu." Akhirnya dia langsung pergi menceraikan istrinya. Fahad istri ikrah ini bukan paksaan karena nggak apa? nggak ada bahaya di balik perintah tersebut. Mahum salam ya. Bedanya Abdullah mafhum? Ewa eh, na'am. Wa ala sukutil ismi bil ikrah. Dalil yang menunjukkan gugurnya dosa dikarenakan paksaan qauluhu tabaraka taala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim orang yang kufur kepada Allah taala setelah eh, beriman itu yang maksudnya yang dapat hukuman kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tenang dan keimanan akan tetapi orang yang lapang dengan kekufuran lapang dadanya dengan kekufuran maka mereka semuanya Alhamdulillah mereka semuanya berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala dan mereka mendapatkan apa adab yang pedih wasyahid fi qauli ta'ala Syahid intinya di dalam firman Allah Taala illa man ukriha. Kecuali yang dipaksa. Syahidnya di dalam lafaz kecuali yang dipaksa. bahwa wajhud sisi pendalilan perhatikan sisi pendalilan. Jadi kalau berdalilkan itu upayakan faham sisi pendalilan. Jangan sampai cuma antum berdalilkan tapi sisinya nggak tahu. Harus tahu sisi pendalilan sehingga orang itu faham. Sisi pendalilannya annahu idza kana hukmul kufr. Sisi pendalilannya bahwasanya apabila Hal tersebut adalah hukum kekufuran wa huwa a'dhamul ma'asi yang mana kekufuran itu lebih adalah maksiat yang paling besar, saqitan likrah, gugur dengan paksaan. Famadunahu min babi aula, maka di bawahnya otomatis gugur juga. Kekufuran aja kalau dipaksa gugur. Alum, antum harus mengatakan Allah Taala enggak ada. Kalau enggak mau mengatakan tak bunuh. Kepalamu bocor tak tembak. Paksa ya Akhirnya mengatakan Allah Taala enggak ada. Ucapan kekufuran atau bukan? Ucapan kekufuran Kekufuran aja kalau dipaksa gugur dosanya, apalagi perbuatan maksiat. Paham ya? Lebih pantas tuh digugurkan itu loh. Paham maksudnya? Ewa na'am kalau fikum. Ewa. Wa dalil akhar dari yang lain, qaulullah ta'ala firman Allah ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Taala tidak membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia usahakan. Wa hadza laysa an yatakhallas. Ini bukan berada pada apa? Nah barakallahu fikum kemampuan dia untuk berlepas diri. Wa qaulu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Ini dipaksa, gak mampu lagi sudah. Kalau dia nekat, dibunuh. Kalau dia nekat, dipenjara. Kalau dia nekat, nah, diambil hartanya. Jadi sini sudah di luar kemampuan dia. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun untuk yang nisyan, karena berdekatan kita, kita baca. Ya, dikit lagi ya. Karena berdekatan kita baca ya. Yang ketiga nisyan. Itu lupa. bahwa huwa dhuhul qalb an syai'in ma'lum min qabl. Nisyan itu duhul qalb, hilangnya hati. Hilangnya hati dari sesuatu yang diketahui sebelumnya. Kenapa kok hilangnya hati? Karena akal di hati gitu loh. Ya enggak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang ber, berpikir dengan apa? Akal. Akal tanya mana di dalam hati. Paham ya? Nah barakallahu fikum na'am puluh Hilangnya na'am al-qalb yaitu akal atau hati dari sesuatu yang diketahui sebelumnya. Berarti hilang, pikirannya hilang, akalnya hilang. Hilang dalam eh, memikirkan tapi maksudnya ya, na'am. Wa bihadza yadhhar al-farq baina baina wa bainal jahl. Dengan ini akan nampak perbedaan antara bodoh dengan apa? lupa. Li'anul jahla adamul ilm. Karena bodoh itu dia enggak punya ilmu amma hadza faqad alima. Kalau ini dia sudah tahu, walakin nam walakin apa? Dzahala qalbuhu. Tapi hilang ingatannya. Paham belum? Hilang ingatannya. Faham maksudnya? Dia berilmu, tahu ilmunya, cuman hilang ingatannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu bedanya. Wa dalilu suqutul ism qaulu ta'ala dalil yang menunjukkan gugurnya digugurkannya dosa adalah firman Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wahai Rabb kami Jangan engkau mengadab kami kalau kami na'am barakallahu fikum lupa atau kami keliru. Faqala ta'ala qad fa'al sungguh aku telah melakukannya. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa dari salatnya, maka hendaknya dia melaksanakan salat tersebut apabila dia ingat. Ini kemarin apa? Qadha apa ada? ada penunaian, bukan menggantikan karena sholat tidak ada kodok. Paham ya? Nah ini karena ada udur, tertidur atau karena lupa. La kafarah telah illa tidak ada kafarah untuk orang tersebut kecuali perbuatan tadi. Wa qaulul dan juga sabda Rasulullah saw alaihi wasallam man nasiya wa huwa fa aw shariba fa innama at'amahu Allah wa Barang yang lupa dalam karena dia puasa kemudian makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi kalau antum posisi puasa di bulan Ramadan atau yang semisalnya, kok lupa di sehari makan, minum, walaupun sekenyang apapun antum minum atau makan, ketika ingat langsung dilanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Puasanya. Bukan makannya. Kalau lanjutkan makannya batal. Dilanjutkan puasanya karena dia tidak sengaja makan tadi itu karena lupa. Walaupun sampai kenyang, Bang. Dua piring, Bang dua piring satu gelas air susu itu masih nyamil masih makan camilan tapi lupa itu loh bang Ewa. bagaimana batal nggak puasanya nggak batal selama dia ingat langsung batal langsung menahan dan melanjutkan puasanya tapi ketika dia ingat kok malah melanjutkan makan paham ya bagaimana berarti ketika dia ingat lanjutkan makan satu piring lagi batal itu loh harus dipahami ya wah mumpung lupa katanya mumpung lupa kata dia ucapan mumpung lupa itu bagaimana ya karena dia <laughs> ingat tadi dan enggak boleh lagi itu loh ya. Nah, hati-hati ya. Kita lihat sini, fa inna ma at'amahu Allah wasaqah karena sungguhnya Allah taala yang beri makan dia dan meminum dia. Wa qaulu sallallahu inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan mastukrihu alaih. Dan juga sabda Rasulullah SAW sesungguhnya Allah taala mengampuni terhadap umatku kekeliruan, lupa dan perkara yang mereka dipaksakan. Paham ya? Perkara yang terpaksa atau lupa atau keliru itu termasuk apa? Faktor-faktor yang enam dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba tersebut. Nah, tapi apa? Antara hamba dan hamba tetap ada doman, tanggung jawab. Ya enggak? Nah, bukan saya enak, bukan saya enak, anak lupa kok. Anak enggak sengaja kok. Kalau dia ngerusak barang tetangga tetap tanggung jawab. Dosanya digugurkan benar, cuman dia tanggung jawabnya na'am gitu loh ya. Eh, jangan beralasan dengan ini kemudian akhirnya enggak mau tanggung jawab. Fa hadhihi salatah yusqat bihal ism. Tiga perkara ini digugurkan dosa dengan sebab Tiga tadi itu. Wahal na'am barakallahu fikum. Wahal yasqut ad Apakah tanggung jawab gugur tanggung jawabnya? Yaqulun nadim wal ithmu wad-dhamanu ay yasqut ad aidha. Tanggung jawab juga gugur juga. Paham ya? Fi idza kanat al-ma'siyah tatadamman tatadamman ad-dhaman. Apabila maksiat tersebut mengandung apa? ad tanggung jawab. Tapi pendapat yang rajih yang sudah kita lewati dulu ada rinciannya. Kalau antara dia dan Allah Taala enggak ada teman. Lam ya? Cukup dia apa diampuni semuanya. Tapi kalau antara dia dengan hamba, dosanya memang digugurkan karena dia nggak sengaja, tapi tanggung jawab na'am. Lam ya? Antum lewat nggak sengaja naik motor, nengok kanan kiri kanan kiri ternyata apa? Terpleset motornya nabrak kaca tetangga. Antum nggak sengaja gitu loh. Lam ya? Tapi dosa atau tidak antum? Digugurkan dosanya tapi tanggung jawab enggak? Tanggung jawab apa tuh enggak boleh ngomong anak enggak sengaja Pak, maaf Pak, enggak sengaja Pak. Paham ya? Nanti <laughs> malah di pukulin nanti. Paham ya? Jadi untuk masalah doman ada sendiri. Nah, kesimpulannya pantun yang kita baca ini ada kemiripan dengan pantun yang sudah kita lewati di dalam Alkitab Alkitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Nah, di sini lafadznya wal ismu wad domanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Kalau di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah bagaimana? Eh, Abdullah Naam wal khata' wal ikrahu wal nisyanu asqatahu ma'budun ar Naam barakallahu fiikum nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahi alamin.